عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan mengambil faedah dari kitab Fiqih Asmaul Husna. Kita insyaallah masuk pada Asmaullah At-Tayyib yang maha baik Dikatakan oleh Syekh Tarasak Hafidhullah Ta'ala Warada hadal ismu fi hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nama Allah At-Tayyib ada dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Wahai manusia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tayyibun dat yang maha baik la yaqbalu illa tayyiban tidak akan menerima kecuali yang baik wa inna allaha amara al-mu'minina bima'mara bil mursalin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kaum mukminin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para utusan, ini para rasul. Itu firman Allah taala, "Ya ayyuhar rusul, qulu minat thayyibati wa'malu salihan." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik wa'mal salihan dan beramal salehlah inni bima ta'maluna alim sesungguhnya aku Allah terhadap seluruh apa yang kalian lakukan maha mengetahui sebagaimana pula dalam ayat Allah taala kalau Allah tadi perintahkan pada para rasul, ya ayuhar rasul, ayat berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma makanlah dari rezeki-rezeki yang Allah berikan pada kalian yang baik-baik. Allah perintahkan kepada para rasul seperti yang Allah perintahkan kepada kaum ini atau Allah perintahkan kepada kaum mukminin seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul yaitu agar makan yang baik-baik dan beramal saleh sangat erat hubungannya untuk sekalian antara makanan yang baik dengan amal saleh baik itu yang pertama zatnya baik zatnya ini bukan termasuk barang-barang yang haram dan menjijikkan. Maka makanan ini sangat berdampak kepada amalan seseorang. Orang yang makannya babi, daging babi, berbeda dengan yang makannya daging kambing. Di antara sifat babi itu sekalian itu hilangnya rasa cemburuan, nggak ada cemburu. babi, nggak ada sifat cemburu. Seandainya ada satu perempuan babi digarap oleh sepuluh laki-laki babi, boleh jadi malah kerjasama. Nggak ada kecemburuan. Tapi kalau jago perempuan laki-laki yang mau garap bisa taruh dulu sampai mati. Ini adalah ada nilai kecemburuannya. Maka orang yang makan babi itu nilai kecemburuannya rendah. Maka kalau di dunia barat yang kafir yang makanannya babi juga diantaranya maka bahkan tukar-tukaran istri itu menjadi hal yang biasa tidak ada kecemburuan. Yang kedua, toyib dari sisi cara mencarinya. Cara mencarinya ada yang toyib dan yang toyib. Ada yang mereka mencari dengan cara menipu, dagang tapi tukang tipu sehingga menipu. Kemudian juga atau dengan cara mencuri atau dengan cara merampok atau dengan cara korupsi atau dengan cara ya, meres dan semisalnya pokoknya eh, caranya nggak benar. Harta yang dicari dengan cara nggak benar ini juga menjadi harta haram yang akan sangat berdampak kepada perilaku manusianya sehingga tidak akan mendorong untuk beramal soleh. Tidak ada orang yang mereka perutnya terisi dengan barang-barang yang haram lalu dia memiliki gairah yang besar, semangat yang besar untuk beramal saleh. Enggak ada. Karena makanan sangat berdampak kepada yaitu amal amal seseorang. Kemudian kata Nabi, "Tsumma dzakara rajul yutilu safar." Kemudian kata ini Abu Hurairah, Nabi lalu menyebutkan ada seorang yang safarnya itu panjang. Artinya safar jauh. As'afa akhbar, rambutnya acak-acakan. Yamuddu yadayhi ila sama, kedua tangannya dijulurkan ke langit. Lalu mengucapkan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb amu haramun, Sedangkan makanannya haram Wa mashrabuhu haramun Minumannya haram Wa basu haramun Yang dipakai haram Wa dia bil haram Dan dia pun dibesarkan dengan hal-hal yang haram Fa'anna yustajabu lidalik Bagaimana doanya itu akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar satu di antara yaitu sebab dikabulkannya doa. Sehingga kalau Bapak sekalian safar banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya. Safar satu di antara sebab dikabulkannya doa. Kemudian tampilan yang acak-acakan karena ketaatan, bukan karena kemproh. Tahu kemproh? Bukan karena kemproh. Enggak memang tidak rawatan, tapi karena memang enggak sempat. Enggak sempat. Karena suasana, keadaan sehingga acak-acakan ini termasuk juga itu kondisi dia lebih dekat untuk dikabulkannya doa. mutu yadaihi ila sama. Kemudian menjulurkan mengangkat dua tangannya ke langit yaitu ke atas. Berdoa di antara asal adabnya adalah mengangkat kedua tangan menengadahkan yakni ke atas dan menunjukkan juga adalah Allah Subhanahu wa taala di atas. Orang-orang yang mereka mengingkari Allah di atas Sedangkan Quran yang mengatakan Ar-Rahman istawa al alal arsh Allah istiwa di atas arsh Hadisnya mengatakan juga bahwasanya Allah fis Allah di langit Kemudian orang menghujat ini orang yang berkeyakinan seperti ini adalah otaknya wahabi yang memang kotor yaitu dianggap menyamakan Allah dengan makhluk Sedangkan Al-Quran mengatakan demikian, Hadis mengatakan demikian, para salaf juga eh, mengatakan demikian. Sampai kemudian juga ketika ditanya Allah di mana enggak tahu. Allah Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah enggak di mana-mana. Allah enggak di atas, enggak di bawah, enggak di samping, enggak di kanan, enggak di mana-mana. Terus di mana enggak tahu. Terus kalian uh, ah, ada seorang yang bertanya kepada Syekh Ya Syekh, bolehlah sekarang nggak berpikir tentang Allah Ta'ala. Sekarang ketika kita berdoa, hati ini tawajuhnya kemana? Hati ini arahnya kemana? Maka Syekh ini mengatakan, Hairani Alhamdani, Hairani Alhamdani, sungguh telah membingungkan aku Alhamdani. Kita ini digamparkan Allah, mestinya kita itu mengimani apa yang Allah jelaskan kemudian hakikatnya kita sahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau kemudian kita mengimani Ar-Rahman Ustawa alal arsh, Allah fi sama, kemudian meyakini seperti itu dianggapnya itu adalah malah musyrik, malah kafir, itu artinya kita menganggap Allah telah berbicara dengan bahasa yang buruk. Yang kalau kita mengimaninya seperti itu, maka kita malah menjadi musyrik kafir. Padahal Allah mengatakan waman ahsanu minallahi haditha. Siapakah yang lebih indah perkataannya, ungkapannya dibandingkan dengan Allah taala? Kita menetapkan seperti yang telah kita sampaikan dulu tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Selesai. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah membenarkan tasdik apa yang Allah ini telah jelaskan kepada kita. Kemudian dia mau juga ungkapkan ya Rob ya Rob merengek-rengek. Nabi menuntunkan kepada kita sekalian di antara adab doa adalah merengek-rengek yang menunjukkan kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta kepada makhluk itu menjadi terhina. Mulianya kita itu dengan yaitu berusaha untuk tidak minta kepada makhluk, tidak minta-minta kepada makhluk. Karena kalau sudah meminta kepada makhluk itu akan jatuh kehormatannya. Tapi mengatakan syarful mukmin ya mulail. Kemuliaan seorang mukmin itu salat malam. Di saat manusia terlelap, tidur, dia bangun khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala <coughs> menunjukkan ada hubungan yang kuat kepada Allah dan yang paling mulia adalah orang yang mereka ini paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa isu isahnya itu ini harga kewibawaannya itu dengan apa? Istighna'uhu 'anil nas. Rasa tidak butuhnya kepada manusia. Ini dia tidak menjatuhkan diri dengan meminta-minta kepada manusia. Karena ketika sudah manusia dia menjatuhkan diri pada meminta-minta, jatuh harga diri dia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan para umatnya untuk memiliki izah dalam masalah ini yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya dengan cara dia mandiri, peras keringat, lebih baik dia cari kayu ke hutan sana, lalu dia bentel, dia jual, maka itu lebih terhormat dibandingkan dengan punya uang banyak tapi karena ngatung ini hasil ngemis kepada ya ini manusia maka di akhirat kelak para pengemis ini kata Nabi dia akan kembali kepada Allah dalam wadah wajahnya complong-complong dari daging. Wajahnya itu kayak tanpa daging, kayak apa namanya itu? tengkorak, jelamprong. Uh, kalau orang Jawa bilang rai gedek. Napa rai gedek? Rantisin sehingga tugasnya minta-minta ini uh, ngiri kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita wajib ngiri. Kalau tidak ngiri maka kita ini som berarti dianggap Allah sombong dan itu sejelek-jelek manusia. Karena memang kita mutlak membutuhkan Allah taala dan merengek-rengek kepada Allah mengulang doa beberapa kali itu termasuk yaitu keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah yutilu safar as'asa akhbar yamutu yadi ila sama ya rab ya rab ini adalah kondisi dikabulkannya doa. Tapi kata Nabi wa mat'amuhu haramun makanannya aja haram. Baik itu haram zatnya atau haram cara mencarinya. Demikian pula minumannya, pakaiannya, dia dibesarkan dengan barang-barang yang haram, fana yustajabulak. Fana yustajabulidhalik. Bagaimana dia akan dikabulkan oleh Allah sedangkan dia yaitu berlepotan dengan barang-barang yang haram. Doa itu kalau sekalian asalnya pasti dikabulkan. Pasti mesti harus yakin setiap mukmin doa itu pasti dikabulkan. Hanya di sana kadang-kadang ada penghalang yang menjadikan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis ini seperti itu di ini adalah orang yang mereka yaitu berlepotan dengan barang-barang yang haram. Ibrahim bin Adham Pernah ditanya oleh masyarakatnya, kita ini udah banyak, udah sering, udah, udah, sering berdoa, udah lama berdoa, tapi kok belum dikabul-kabulkan ya. Kata Ibn Adam ada sepuluh. Ada sepuluh hal yang menjadikan doa anda itu itu belum segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat enggak, Pak? sepuluh hal itu. Pernah dulu insyaallah kita sebutkan. Ada enggak? Satu aja. Yang pertama, kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak mentaatinya. Kamu bilang cinta kepada Nabi tapi tidak mengikuti sunnahnya. Kamu baca Quran tapi tidak mengamalkan kandungannya. Kamu makan rezekinya Allah tapi kamu tidak mensyukurinya. Kamu itu uh, ah, mengatakan syaitan itu musuh kamu, tapi malah kamu taati. Kemudian kamu setiap bangun tidur, semangatnya membicarakan orang lain dan tidak pernah metani diri sendiri. Kamu yakin bahwa surga itu benar, tapi tidak menempuh jalan, tidak semangat menempuh jalannya ke surga. Kamu bilang neraka itu benar, tapi kamu tidak lari dari neraka. Kamu bilang kematian itu benar, tapi kamu tidak mempersiapkan hari untuk kematianmu. Dan kamu saling menguburkan mayit, tetapi kamu tidak saling mengambil pelajaran, yaitu berkaitan dengan ya ini penguburan mayit. Ini kata beliau termasuk di antara penghambat dikabulkannya doa. Apa tadi pertama? Kenal Allah tapi enggak taat. Kedua, bilang cinta Rasul tapi nggak mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, baca Quran tapi nggak mengamalkannya. Yang keempat, makan rezekinya Allah tapi nggak mensyukurinya. Yang kelima, bilang setan itu musuhnya tapi malah diikuti. Yang keenam, setiap bangun tidur sibuk dengan membicarakan aib orang lupa dengan aib dirinya. Yang ketujuh, surga itu bila dibilang benar tapi enggak semangat untuk menempuh jalan ke surga. Yang kedelapan, neraka itu benar tapi enggak lari dari neraka. Sembilan, mati itu benar tapi enggak mempersiapkan untuk kematiannya. Sepuluh, saling menguburkan mayat tapi tidak mengambil pelajaran. Ini dalam masalah ini pemburan mayat. Sekalian, nah ini diantara faktor yang bisa menghalangi doa kita. Yang kita bicarakan adalah at-tayyib. Mari kita lihat sekarang apa itu makna tayyib. Wal makna adapun makna tayyib adalah annahu ta'ala muqaddasun munazzahun anin naqais wal uyub kulliha. Ini Allah Subhanahu wa taala itu disucikan total dari segala kekurangan dan aib. Sehingga betul-betul Allah tersucikan total, sehingga betul-betul baik mulus yakni total kebaikannya tidak ada cacat aibnya sedikit pun sehingga betul-betul baik baiknya itu betul-betul baik luar dalam kemudian eh, tidak ada sisi cacatnya ataupun kurangnya sedikit pun lianna aslat tayyib at-taharatu wassalamatu minal khubzi sesungguhnya Asalnya kebaikan itu adalah suci dan selamat dari khabat, dari kotoran sehingga betul-betul bersih, tidak ada cacatnya, tidak ada kotornya, betul-betul sempurna. Wallahu jalla wa ala lam yasal wa la yazal kamilan bidati wa sifati wa af'ali wa aqwali sariratun an kamali. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa kamilan senantiasa yaitu sempurna zatnya, sifatnya, perbuatannya, perkataannya. Itu semuanya perkataannya, zatnya ini, perkataan Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, sabiratun an kamali. Semua itu muncul dari kesempurnaan Allah Ta'ala. Termasuk syariat yang diturunkan oleh Allah, agama yang diturunkan, yang Allah bilang sempurna, itu adalah ini bersumber dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang mereka mengatakan bahwa syariat agama ini hanya cocoknya itu untuk badui-badui yang hidup di abad yaitu enam dan ketujuh di zaman Nabi dulu sekarang sudah tidak cocok dengan abad 21 sudah abad internet, abad teknologi maka ini orang yang sombong orang yang betul-betul bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang rangilu gitoknya. Sehingga seakan-akan Allah itu adalah ini manusia atau filosof yang hanya berpikirnya cocok untuk abad saat itu. Tidak cocok untuk sekarang. Sekali lagi minta maaf sekalian, nyun ngapunten, yang menciptakan utak-utaknya manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu persis perkembangan otaknya manusia itu sampai abad berapa, kayak apa itu Allah tahu persis. Sehingga apa yang Allah turunkan dari syariatnya Allah bilang sempurna itu sudah mencukupi manusia sampai dunia itu bubar dan manusia kembali kepada Allah Ta'ala itu mencukupi untuk manusia sehingga tinggal manusianya ini mau husnudon kepada Allah atau bawaan dia seudon kalau kita adalah orang yang mengenal Allah Allah itu adalah Al-Alim Allah itu adalah zat yang maha berilmu. Allah itu al-hakim, zat yang maha bijak. Allah itu at-tayyib, zat yang maha baik. Dan semua perbuatan Allah itu cerminan daripada kesempurnaan Allah Ta'ala. Maka kita akan betul-betul memiliki keyakinan yang benar tentang syariat agama ini. Bukan kemudian dikotakkan, semuanya dicoreti, diganti dengan hawa nafsu dia, yang seakan lebih hebat, lebih sesuai dengan zamannya. Ini adalah kesombongan dan keangkuhan dan tidak tahu diri siapa dirinya, siapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <coughs> Kamulah subhanahu fafa'al fi'la al Allah itu sempurna dan Allah akan melakukan perbuatan yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna di sini fa asma'ullahi husna wa sifatuhu al-ula dalatun ala ma yaf'alu wa yaquluhu wa ma la yaf'alu wa yaquluhu Beliau katakan nama-nama Allah yang baik dan sifat Allah yang tinggi itu menunjukkan tentang semua apa yang dilakukan Allah, yang diucapkan Allah, yang tidak dilakukan dan tidak diucapkan, semuanya itu adalah bersumber dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Beda manusia yang memang segalanya bersumber dari kekurangan manusia. Berbicaranya, berbuatnya sesuai dengan cerminan kekurangan manusia. Bahkan terkadang juga diemnya, tidak berbicaranya, tidak berbuatnya juga karena kekurangan manusia. Tidak ngomong, tidak berbuat karena lulak lolok, karena memang nggak tahu. Sehingga dia tidak berbuat. Tetapi kalau Allah tidak berbuat, itu bukan karena tidak tahu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna, yaitu kesempurnaan pada apa yang Allah ucapkan, yang Allah lakukan, yang Allah tidak lakukan, ini semuanya ternilai pada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> berkata Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan nama Allah At-Tayyib yang kita detail tadi ketika tahiyat juga menyebut adalah At-Tayyibatu yaitu Allah At-Tayyibat. Kata Ibnu Qayyim wa kadzalika qawlu At-Tayyibat Faya mausuf al makhduf Itu sifat kepada yang disifati al makhduf yang ini tidak disebutkan di situ. Eh, kalau dimunculkan at-tayyibatu minal kalimat wal afal wal sifat wal asma. Ini kebaikan-kebaikan di dalam kalimat-kalimat Allah, perbuatan-perbuatan Allah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, lillahi wahda. Itu semuanya hanya milik Allah yang semata, yang sempurna. Fawa taibun wa af'aluhu taibatun wa sifatuhu atyab syai' Allah adalah taib perbuatannya taib perbuatannya baik sifat-sifatnya itu adalah sifat-sifat yang terbaik wa asmauhu atyabul asma nama-namanya itu nama-nama yang terbaik kemudian was eh, wasimatu tayyib <coughs> wa ismu tayyib dan nama Allah adalah tayyib la yasduru anhu illa tayyib yang tidak muncul dari Allah kecuali yang baik tidaklah muncul dari Allah kecuali yang baik wala yas'u wa yas'u ila tayyib dan tidak ada yang naik kepada Allah diterima Allah amalannya ucapannya segala macamnya kecuali yang baik sehingga wala yaqrubu minhu illa tayyib dan tidak mendekat kepada Allah taala kecuali yang baik maka Allah pun hanya menerima ini yang baik-baik ucapan yang baik kemudian amal yang baik maka dikatakan inallah tayyibun layak balu illa tayyiban Allah itu zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik Ucapan kita yang diterima Allah ucapan yang baik-baik. Amal kita yang diterima Allah adalah amal yang baik-baik. Ucapan yang baik itu yang kayak apa sih? Ucapan yang tidak bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu taala. Ucapan-ucapan yang mencocoki dengan tuntunan ajaran Allah taala. Perbuatan kita yang baik yang bagaimana? Yang ikhlas dan yang mencocoki dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang tidak baik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang mukmin dia akan berpikir bagaimana dia menaikkan kebaikan-kebaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan pula ketika merukyah orang yang sakit dengan ucapan anta rabbut tayyibin. Ya Allah engkau adalah Rabbnya orang-orang yang baik. Rabbnya orang yang baik, inar yang baik yang mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rabbnya semua manusia tapi dikaitkan dengan taibin yakni kepenghambaan atau hamba-hamba yang memiliki nilai khusus kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba-hamba Allah yang kelak akan masuk surga itu hanyalah yang mereka at-taibun, at-taibun, at-taibat, ini hamba Allah laki-laki yang baik dan perempuan yang baik. Maka ketika malaikat memberikan ucapan kepada ahlul jannah, ucapannya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi kalian wahai ahlul jannah. Tibtum disebabkan karena kebaikan kalian Fadkhuluha khalidin. Kalian pun masuk ke dalam surga dalam keadaan kekal. Sehingga hanya orang-orang yang baik yang mereka itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Oleh karena itulah kata beliau, wa qad hakama subhanahu fi syar'i wa qad wa qadari wa qadri anna tayyibat oleh karena itu dalam syariat Allah pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini menetapkan dalam syariatnya laki-laki yang baik eh, wanita-wanita uh, yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Maka tidak boleh laki-laki yang baik menikah dengan pelacur. Tidak boleh pula perempuan yang baik menikah dengan laki-laki pelacur. Karena yang baik ketemunya yang baik, yang buruk ketemunya yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga hanya akan masukkan ke surga hamba-hamba Allah yang mereka tayyib, tayyibat wa tayyibin. Laki perempuan yang baik dan laki-laki yang baik. Kemudian dalam hadis yang tadi di atas, inallah thayyibun laik yaqbalu illa Beliau mengatakan, Yadullu ala anna Allah subhanahu la yakbalu minal a'mali wal aqwal illa makana mausufan tayyib. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan menerima Allah tidak akan menerima amalan, ucapan kecuali yang baik-baik yang disepakati dengan tayyib baik. Wa wa'amun itu adalah umum baik itu fi jami'il a'mal wal aqwal Baik itu dalam perkara amal-amalan atau perbuatan-perbuatan yang diterima Allah hanya yang baik-baik. Fala ya'malul mar'ul mu'min illa salihan. Maka seorang mukmin itu jangan sampai berbuat kecuali yang saleh, yang baik. Wala yaqulu illa thayyiban. dan sampai dia berucap kecuali yang baik. Wala yaktasibu illa thayyiban. Jangan pula dia ya ini berusaha mencari mencari penghasilan kecuali dengan penghasilan yang baik. Jangan dengan cara yang buruk. yang fiku ila minat tayyib. Menginfakkannya pun hendaknya yang baik-baik. Bukan barang mau dibuang, diinfakkan. Dia sendiri nggak mau pakai, diberikan. Sehingga tidak menginfakkan bukan yang baik. Faina tayyib karena kebaikan itu pun disifatkan kepada amal, perbuatan, dan keyakinan-keyakinan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Ada ucapan baik, ada ucapan buruk. Ada keyakinan baik, ada keyakinan buruk. Allah yang membagi seperti ini sendiri dalam di antaranya dalam ayatnya Qul la yastabil khabithu wa tayyib Tidak sama kata Allah antara yang khabith, yang jorok, yang buruk, yang jelek dengan yang tayyib. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun yang corok itu sangat mengagumkan. Walaupun banyaknya yang buruk-buruk itu sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Tampilan perbuatan-perbuatan corok itu dibuat dengan sangat indah. Bagaimana ahli maksiat menghias-hiasi kemaksiatannya dengan keindahan-keindahan. Bagaimana orang-orang yang mereka tenggelam dalam kelalaian Perbuatannya cerminan perbuatan binatang. Tapi dikofri dengan cover yang indah-indah. Sehingga orang sangat tertarik dengan segala macam keburukan-keburukan tersebut. Sebagaimana para pelacur berdandan dengan dandan yang sangat indah. Tapi adalah perbuatan bosok, perbuatan busuk. Tapi dia berdandan dengan dandan yang sangat indah. Jangan sampai mengagumkan seseorang keindahannya perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena yang buruk tetap buruk walaupun dikemas dengan kebaikan kaya apapun, yang baik tetap baik walaupun tampilannya adalah sederhana. Yang Allah nilai adalah hakikat daripada ini perkara tersebut. Wadidul hanif kulluhu dinun tayyib Demikian pula agama yang baik ini, Bapak sekalian, adalah agama yang semuanya baik. Dalam agama itu semuanya kebaikan. Akidahnya, hukumnya, adab-adabnya. Maka orang yang mereka betul-betul meyakini tentang agama yang baik ini, dia akan berbangga dengan agamanya karena tidak ada keburukan apapun dalam agama dia. Akidah terbaik akidah yang terambil dari Quran dan Sunnah. Hukum-hukum yang terbaik yang terambil dari Quran dan Sunnah. Ini yang terbaik. Sehingga tidak ada keburukan sama sekali dalam syariat agama Allah. Adabnya adalah adab yang terbaik. Sehingga kalau ingin tampil menjadi manusia yang terbaik maka ambillah semua yang diajarkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebaikan-kebaikan itu pun akan mengantarkan pada ketenangan hati. Oleh karena itulah akidah Islam dan amalan-amalan dalam agama ini hasilnya adalah allati tatma'innu lahal qulub. Hati itu menjadi tenang tidak akan tidak akan tenang kecuali orang mereka berbuat baik. Tidak akan tenang kecuali mereka yang berbuat baik. Orang berbuat buruk tidak akan pernah membawa kepada ketenangan. Walaupun dia sukses berbuat buruk, sukses korupsi, tapi nggak ada yang tenang dengan korupsi. Sukses menipu, nggak ada yang tenang dengan menipu. Sukses melakukan kezaliman, nggak ada yang tenang dengan ini kezaliman keburukan itu tidak akan menghasilkan keterangan. Walaupun dia sukses. Tapi kebaikan itu menghasilkan ketenangan walaupun dia yang eh, kelihatannya sesara. Ditangkap, dipenjara, dijebloskan dalam penjara, tapi dia gak salah, dia tenang aja. Dia tenang aja. Dia menang dalam gugatan, berang sertifikat bertumpuk-tumpuk, tapi dia cuang dan dia zalim, maka dia tetap tidak akan tenang karena hati manusia nggak bisa diingkar Kemudian <coughs> Waqad qasam Allah Ta'ala al-kalam ila tayyib wa khabith. Demikian pula, sekalian, Allah pun membagi. Perkataan itu ada yang taib, ada yang khabith. Daraballahu masalan kalimatan taibatan kasajaratin taibatin. Allah membuat permisalan kalimat yang taibah, kalimat iman, kalimat Islam, kalimat tauhid, kasajaratin taibah seperti pohon yang bagus. Tapi juga wa masalu kalimatin khabisatin Adapun permisalan kalimat yang khabithah, kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat ini yang jelek ini kasajaratin khabithah seperti pohon yang jelek pula. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah akan naik kalimat-kalimat yang baik. Kemudian juga wa wasafal mu'minina bitayyib. Allah menamai orang-orang mukmin yang punya akidah yang bagus, punya ibadah yang bagus, punya akhlak yang bagus, punya track recordnya bagus. Maka orang mukmin disebut Allah dengan tayyib dengan tayyib. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Orang-orang yang para malaikat itu mencabut nyawanya yang orang yang dicabut nyawanya itu yang mukminin dalam keadaan tayyibin, orang-orang yang baik. Orang yang baik. Sehingga ketika orang mukmin itu menjelang kematiannya, para malaikat pun juga ketika mencabut nyawa dengan ucapan Uhruji ayat Tuhan nafsu taibah wai nafsu yang taibah Nafsu mukmin yang baik Yang taib Yang waktu hidupnya itu menghiasi dengan taib Akidahnya taib Ibadahnya taib Kemudian amalnya taib Ucapannya taib Hidupnya itu taib maka dipanggil pula wai jiwa yang taibah, wai jiwa yang baik, keluarlah. Keluarlah sehingga dipanggil dengan ya ayat tuan nafsul mutmainnah, ya ayat tuan nafsul taibah dengan ungkapan sebagaimana jati dirinya yang juga baik. Ketika dipersahkan masuk surga juga dikatakan bagaimana? Tibtum fadkhuluha khalidin. Kamu adalah orang yang baik. Maka dengan sebab kebaikan kamu itu, masuklah kamu ke dalam, ini sorga. Kemudian, Rasulullah SAW pernah ziarah, menziarahi orang yang sakit. Uh, menziarahi orang saudaranya karena Allah Ta'ala. Ah, uh, malaikat mengucapkan kepada orang yang mereka berziarah kepada saudaranya fillah karena Allah taala. Apa kata malaikat kepada orang yang mereka melangkahkan kaki berziarah kepada saudaranya karena Allah bukan karena keuntungan dunia, bukan karena ada harapan harta, bukan karena ada harapan pangkat, bukan karena ada harapan akan diangkat jadi pejabat, bukan karena ada harapan-harapan macam-macam dunia bi tapi dia ziarahnya itu karena Allah taala. Apa kata malaikat? Tipta wataba taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kata malaikat, kamu telah berbuat baik. Karena berziarah karena Allah, bukan karena motif yang lainnya. Wataba taba mamsaka, langkah-langkah kakimu baik karena kakimu kamu langkahkan untuk suatu perkara yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati mangsila dan kamu pun telah siapkan untuk surga sebagai tempat tinggal kamu. Diseru dengan kalimat toba, tipta. Ini karena kebaikan dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka fal mu'minu kulluhu tayyibun qalbuhu tayyibun wa lisanuhu tayyibun wa jasaduhu tayyibun maka orang mukmin itu semuanya kebaikan hatinya baik lesannya baik jasadnya baik maka kalau ada orang mukmin kok hatinya itu beruat lesannya juga ada kotor-kotornya jasadnya juga tampilannya tidak resian kemproh maka ini ada nilai kekurangan keimanan di dalam dirinya. Pasti dia sedang ada kekurangan, cacat, aib dalam iman yang ada di dalam dirinya. Iman itu semakin sempurna, membuat hatinya betul-betul kinclong, bersih, lesanya itu juga betul-betul baik, tidak keluar ucapan yang baik, juga demikian pula pemeliharaan jasad dari najasat, dari najis-najis, dari perang-perang yang tidak baik. Wa bima sakana fi qalbihi iman. Disebabkan karena hatinya itu bersemayam di situ iman. Wa 'ala lisani minadz dzikri. Maka lesannya pun akan menampakkan dikir kepada Allah Ta'ala Wa ala jawarihi minal amali salihat Kemudian jawarihnya pun akan menampakkan amal-amal yang salihat Allah tiya samaratul iman ini semuanya karena buah daripada iman. Karena iman itu ada di hatinya, kemudian lesanya baik, perbuatannya baik, karena iman hanya akan melahirkan kebaikan. Orangnya pun katakan ya, ini at-tayyib, at-tayyib, tayyibun, tayyiba, tayyibin. Yang perempuan tayyibat. Maka yang adalah kebaikan. Kemudian, kalau sekalian, Wa min ahlil iman yaumal qiyamah yahmilu dhunuban wa khataya wa awsaran lam yatab anhu atharuha fi hadidar bitaubah wal istighfar fa innahu idza lam yafullahu anhu yahbisu anil jannah hatta yatatahhar minha orang mukmin yang ketika masuk surga itu hanyalah orang-orang yang baik. Titum fathuluha khalidin. Maka kalau ada kelak dari kiamat, kalau ada orang yang beriman, sedangkan dia masih menggendong dosa, berlepotan dengan dosa, sehingga dia berlepotan kotoran-kotoran dosa, sedangkan dia belum bertaubat dari dosanya itu, yang belum menggugurkan keburukan-keburukannya itu, Allah pun juga belum mengampunkan tentang dosanya itu, maka dia tidak bisa masuk surga begitu saja. Harus ditahan dulu untuk dibersihkan. Untuk dibersihkan. Sampai ahlul jannah, ketika masuk surga, itu diberhentikan dulu di jembatan Kintoroh namanya, untuk saling mengkisos. Satu dengan yang lainnya supaya betul-betul masuk surga itu hatinya itu kincong celong nggak ada lagi permasalahan satu dengan yang lainnya nggak ada lagi pelirik-pelirian apalagi pelorok-pelorokan nggak ada sehingga betul-betul hatinya los bersih seperti satu hati di dunia sekarang ini mbak kalian hati kita yang banyak kotor-kotornya itu kadang-kadang satu jamaah satu masjid eh, itu saklawase urip orang gelem ngomong-ngomong karena hatinya ada reget-regetnya, ada kotor-kotornya. Gak bisa nyanding deket, gak bisa nginceng terus. Sopnya dia duduk di mana, dia menjauh. Gak bisa dia mendekat, karena hatinya ada kotornya. Ah, sebelum masuk jana itu dibersihkan dulu. Yang belum juga bersih sampai diadab dulu di neraka. Ibaratnya digogrokan dulu kotoran-kotorannya semuanya itu sudah layak bersih baru pindah Allah yaitu ke surga. Wa ammal kuffar adapun orang kafir fa innahum laisa lahum yaumal qiyamati ilan nar khalidina fiha abadan abadal abad. Adapun orang kafir itu mereka tidak punya kebaikan sama sekali saat menghadap Allah taala maka tidak layak baginya kecuali neraka. Karena kekafirannya telah membuat dia berlepotan kotoran yang tidak lagi mengandung kebaikan. Fa inna fa innaha darul uh, khabathi fil aqwal wal a'mal wal ma'akal wal masyarib wa darul khabithin. Neraka itu darul khabas. Ini tempat jelek, dan tempatnya omongan jelek, tempatnya amalan jelek, tempatnya makanan jelek, tempatnya minuman jelek, tempatnya orang-orang yang jelek. Maka Allah katakan, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib agar Allah membedakan mana yang khabith, mana yang tayyib, mana yang jelek, mana yang baik. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Kejelekan itu ayatnya patnya hanya di neraka. Fadda fadur yaumal qiyamah salasah. Maka di hari kiamat kelak ada tiga golongan. Eh tempat ada tiga tempat untuk tiga golongan. Darut Tayyib al Had. Ini kampung atau tempat yang baik, total baik. Gak ada buruknya. Ini adalah liman ja'a bi tayyib ini diperuntukkan orang mereka datang dan kebaikan yang tidak ada keburukan sama, padanya sama sekali. Mereka adalah al-mu'minuna kummal. Mereka adalah orang mukmin yang sempurna. Yang kedua, darul khabas, mahat. Tempat yang jelek murni, 100% jelek. Wa ya liman, liman ya'ti bi khabathin la tayyib fihi. Ini diperuntukkan untuk orang yang mereka itu Jorok tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Wahum al-kufar. Kemudian yang ketiga wadar liman ma'u khobat batayib Tempat yang untuk orang yang dia itu ada kebaikannya dan ada keburukannya. Wahum usatul muwahidin. Yaitu untuk ahli maksiatnya muwahid. Faula idada kalunar fainaum la yuhaliduna fiha. Mereka ini ahli orang mukmin yang ahli maksiat dia masuk neraka tapi tidak kekal di dalamnya bal yu'adzabuna fiha biqadri amalihim dia diazab dulu di dalamnya sesuai dengan kadar amal buruknya itu thumma uh, yukhrajuna minha lalu dikeluarkan dari neraka itu wa yadkhuluna jannata dan lalu masuk ke dalam surga fala yabqa ba'da dzalika illa daran maka setelah itu nggak ada lagi kecil dua kampung, yaitu taib murni, baik murni, jelek murni, surga yang baik total neraka yang total tinggal yang jelek. Demikian sekalian, mudah-mudahan eh, Allah menjadikan kita di antara orang yang baik sehingga nama Allah taib ini pertama kita difahamkan bahwa Allah itu taib taib ini sifatnya, taib namanya, taib zatnya sehingga Allah taib total. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan dengan surganya ini darut thayyib. Ini negeri yang baik yang tidak ada kebukaan sama sekali. Dan surga itu hanya dimasuki oleh at-thayyibin, orang-orang yang baik, yang baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, agamanya. Kalau ada yang masih kotor-kotor akan dibersihkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian yang tertuntut dari kita dengan nama Allah At-Tayyib itu bagaimana kita senantiasa menjadi orang yang berbuat baik lesannya, hati kita, perbuatan kita sehingga dengan itu akan masukkan kita ke negeri yang tayyib yaitu surga yang penuh dengan kebaikan. Demikian sekalian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.